Nah. Sebagaimana <clears throat> diterangkan oleh jumhur ulama bahwa yang membatalkan itu berarti merusak. Nah. Dan disebutkan oleh muallif rahimahullah di sini ada delapan ya pembatal pembatal wudu dan sudah kita bahas bagiannya yang pertama yaitu al-kharij minas sabilain yang keluar dari dua jalan yang keluar dari dua jalan yaitu al kubul wal dubur jalan depan dan jalan belakang nah wal ibrah yang menjadi ibrah di sini adalah bimakanil khuruj yang menjadi yang menjadi patokannya adalah tempat keluarnya ya. tempat keluarnya walaysa bil kharij bukan yang keluar darinya atau bukan yang keluar artinya kalau keluar barangkali ada keluar <clears throat> buang air besar misalnya tapi tidak dari tempatnya maka dia tidak membatalkan wudhu. Tapi yang membatalkan wudhu yang keluar dari dua jalan, jalan depan atau jalan belakang. Bahkan dalam fatwa lajnah daimah, seandainya keluar angin, tapi dari jalan depan, ini biasanya terjadi atau terkadang terjadi pada sebagian wanita, itu pun tidak membatalkan wudhu wallahu taala alam Kemudian yang kedua adalah al kharij al fahish al najis min al jasad ini juga sudah kita sampaikan yang keluar dalam jumlah banyak yang najis dari jasad. Yaitu yang dimaksud diantaranya adalah darah. Ya. Darah yang keluar tapi bukan dari dua jalan. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Ya. Tapi keluar dari badan yang lainnya, dari jalan yang lainnya maka di sini kalau keluarnya dalam jumlah banyak, ini sebagian para ulama menjadikannya sebagai pembatal wudhu dan ini pendapat yang lebih hati-hati dan dikatakan oleh penulis oleh syarah oleh syarih Syekh al muhaddith Abdul Masin al Abad hafizahullahu taala beliau mengatakan fihil ihtiyaj fihil ihtiyat wal khuruj minal khilaf kalau itu dijadikan sebagai pembatal yang keluar bukan dari dua jalan, yaitu darah yang keluar dalam jumlah yang banyak. Ya. Kalau darah yang keluar sedikit tidak ada khilaf, tidak batal. Tapi yang yang menjadi masalah yang keluar dalam jumlah yang banyak. Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ahlul ilm, sebagian para ulama mengatakan membatalkan wudhu. Ya. Maka yang lebih hati-hati kata syarih ini adalah membatalkan wudhu dan ini keluar dari khilaf dengan menjadikan sebagai batal wudhu maka ini keluar dari khilaf meskipun tidak ada dalil ya, dari hadis atau dari ayat yang sorih yang menunjukkan masalah ini namun karena ada khilaf dan ada para ulama maka keluar dari khilaf lebih baik menjalankan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dakma ya ribu ila ya ribu tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan kalau kita berwudu lagi berarti kita sudah meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan wallahu taala alam dan masuk di dalam ini adalah muntah ya, muntah kalau jumlahnya banyak maka ini termasuk sesuatu yang keluar yang najis yang bukan dari jalan depan atau dari jalan belakang, ya, bukan dari kubul ataupun dubur. Kemudian yang sekarang akan kita bahas adalah zawalul akli yang ketiga. Yang ketiga dari pembatal wudhu adalah zawalul akli. Hilangnya apa? Kalau kita artikan begitu saja hilangnya akal. Maksudnya hilangnya kesadaran, barangkali begitu. Hilangnya kesadaran. Ya. Dikatakan dalam syarahnya di sini, yang yantaqidul wudu bizawalil aqli. Wudu itu batal dengan hilangnya kesadaran. Bijununin au sukrin au izma'in au naumin mustaghraq au mustaghriq nah. ya. dengan sebab gila orang kalau gila kan hilang apa hilang kesadarannya maka kalau gila batal saat dia misalnya dia orang yang tadinya tidak gila kemudian tiba-tiba gila kemudian sehari berikutnya sembuh nah, maka dia batal wudhunya atau apa namanya ketika dia gila maka batal wudhunya. Kemudian ausukrin atau karena mabuk. Orang yang mabuk itu juga batal wudhunya karena hilang kesadarannya. Au izma atau pingsan atau masuk di dalam di sini juga kalau dibius Karena orang kalau dibius hilang kesadarannya. Aunaumin naumin atau tidur tapi yang lelap. Tidur tapi yang lelap. Hmm. Amma idza kana an-naum nu'asan adapun kalau tidurnya itu tidur yang nu'as, tidur tapi jenisnya masih dalam jenis ngantuk. Belum sampai terlelap, Layat yadhhabu ma'ahul ihsas tidak hilang kesadarannya ya. dibangun atau disentuh sudah kaget sudah bangun ya. tidak sampai hilang kesadarannya ka'an yakuna jalisan apakah dalam keadaan duduk au iman atau dalam keadaan berdiri ya. fahasalahu nu'as sehingga terjat dan dia terkena nu'as terkena mengantuk fakhaffaqa aw nam fakhaffaqa ra'suhu sampai barangkali kepalanya ter apa kepalanya terjatuh-jatuh terkantuk-kantuk begitu nah summa tanabbaha fa inna dzalika la yang la yang kudul wudu kemudian ketika diingatkan sedikit saja dengan sentuhan dia bisa terbangun ini yang seperti inilah yang kudu al-wudu tidak membatalkan wudu. Nah. <clears throat> Dalilnya apa? Dalilnya adalah dikatakan di sini dalam syarahnya Faqad rawa Muslimun fi sahihihi Imam Muslim riwayatkan dalam kitab sahihnya an Anasin radhiyallahu taala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yusallun wa la yatawaddaun. Dahulu para sahabat Nabi dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur kemudian bangun dan salat ya tanpa mereka berwudu tanpa mereka berwudu. Walafduhu inda Abi Dawud ini tak tadi riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud itu dengan kalimat karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadirul isya al-akhirah hatta tahfiq ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu salat Isya yang akhir sholat isyanya diakhirkan, menunggu, menunggu datangnya Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat. Hatta tahfiqa ru'usuhum sampai kepalanya terjatuh-jatuh, terkantuk-kantuk. summa nah. yusallun, kemudian apa? Mereka sholat wala yatawabba'un Wala yatawabba'un Dan mereka tidak berwudu. Hadis Abu Dawud ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tertidur dalam hadis Muslim adalah tertidur tapi yang tidak apa? Pulas. Tertidur tapi yang tidak pulas. Hadis ini menerangkan hadis yang satunya lagi. digabungkan penjelasannya. Dan di sini juga menunjukkan apakah itu dalam keadaan duduk atau dalam keadaan yang yang lainnya. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita baca bukunya Imam Syafi'i, yang tidak membatalkan wudhu itu kalau tidur dalam keadaan duduk, gitu ya, dalam keadaan duduk bersila, sehingga lubang duburnya itu tertutup, terjepit tertutup. Itu yang tidak membatalkan apa? Wudhu. Adapun kalau tidurnya dalam keadaan apa namanya tidak duduk ya, berbaring misalnya maka itu membatalkan wudhu kenapa karena lubang duburnya itu terbuka nah, dan ini kemungkinan akan uh, akan keluar angin sangat besar dalam keadaan dia tidak merasakannya. Nah, hadis ini membantah pendapat tadi. Karena di sini dikatakan dahulu para sahabat menunggu sholat isya yang akhir dalam keadaan sampai kepalanya terkantuk-kantuk. Kira-kira dalam keadaan apa para sahabat itu? Duduk atau tertidur? Atau berbaring? Kalau kepalanya terkantuk-kantuk, tidak ada lagi kemungkinannya kecuali dalam keadaan apa? Duduk. Sehingga masalah dalam keadaan duduk atau tidak duduk itu bukan menjadi permasalahan yang dikaitkan dengan masalah ini, tetapi masalahnya adalah tidurnya pulas atau tidak pulas. Bukan pada sisi posisi tidurnya. Bukan pada posisi posisi tidurnya. Nah, ini menjadi e, keterangan bahwasanya posisi tidur itu tidak tidak menjadi e, menjadi perkara yang yang dimasukkan ke dalam pembahasan ini tetapi yang jadi masukan adalah yang dimasukkan dalam pembahasan ini adalah pulas atau tidak pulas kalau tidurnya itu pulas maka batal wudhunya sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti adapun kalau sekedar kalau sekedar apa ngantuk kepalanya terkantuk-kantuk dan dia segera tersadar ketika di Tentu misalnya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan wudhu apakah dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berbaring. Nah, <clears throat> kemudian karena azanallahu yakum dikatakan di sini dalam syarahnya hadis tadi hadis yang kita baca tadi hadis Muslim dan hadis Abu Dawud menunjukkan hada yadullu ala anna zawal al-aqli laisa hadasan Hilangnya hilangnya kesadaran itu bukanlah hadas. Bukanlah pembatal wudu bizatiha dengan zatnya, bukan. Bukan tidur itu sebagai pembatal wudu sebagai zatnya, secara zatnya, Beda kalau yang pertama atau yang kedua. Ya. Yang pertama adalah kalau keluar apa? Angin atau buang air besar, buang air kecil. Karena sebab itu, karena sebab ada yang keluar dari dua jalan tadi batal wudunya. Kalau ini ya, bukanlah tidur itu yang menjadi pembatal wudunya, tapi yang menjadi pembatal wudunya adalah apa? Karena ada sebab ya, hilangnya kesadaran yang dengan hilang kesadaran itu mawonnah lil hadas. Ada sangat besar kemungkinan orang itu terkena hadas ketika hilang kesadarannya. Nah, ketika hilang kesadarannya untuk keluar hadas itu sangat mungkin itu yang jadi uh, ilahnya sebetulnya. Sehingga bukan masalah tidur saja yang dibahas di sini sebetulnya. Tapi juga masalah apa tadi? Hilang kesadaran karena sebab gila. Hilang kesadaran karena sebab pingsan. Hilang kesadaran karena sebab apa namanya? mabuk. Hadis-hadis yang dibawakan di sini berkaitan dengan masalah apa? Tidur hadis disebutkan di sini masalah tidur. Tidak ada hadis yang disebutkan tentang masalah gila membatalkan wudhu, apalagi mabok membatalkan wudhu, pingsan membatalkan wudhu. Tidak disebutkan hadisnya. Terus bagaimana ini? Yang ada cuma masalah tidur. Bagaimana? Kenapa dimasukkan? Karena pembahasannya bukan masalah tidur sebetulnya, tetapi masalah hilangnya kesadaran. Ini yang menjadi ilah yang dibahas oleh para ulama fikih. Sehingga meskipun yang disebut di sini adalah tidur, tapi karena ilahnya adalah hilangnya kesadaran itu madzannah lil hadas. Hilangnya kesadaran itu adalah menjadi salah satu uh, indikasi besar bahwasanya atau tanda besar bahwasanya orang itu akan keluar terkena hadas. Karena sebab itu maka gila mabok, pingsan itu lebih pantas, ya, lebih pantas untuk menjadi sebab atau menjadi pembatal, menjadi hal membatalkan wudhu. Maksudnya kalau tidur saja, kalau tidur saja itu bisa menjadi sebab atau tidur saja ini membatalkan wudhu membatalkan wudhu karena dari sisi hilangnya kesadaran yang hilangnya kesadaran tadi menjadi atau hadas hilangnya kesadaran ini akan menjadi tanda besarnya kemungkinan orang itu akan terkena hadas. Kalau tidur saja itu demikian keadaannya, maka tentunya kalau gila lebih lagi. Karena mana yang lebih hilang kesadarannya, orang tidur atau orang gila? Orang yang gila lebih hilang kesadarannya daripada orang yang tidur. Orang yang mabuk lebih besar kesadar, hilang kesadarannya daripada orang yang tidur. Orang yang pingsan lebih besar lagi. Kalau orang tidur masih bisa dibangunkan dengan mudah. Orang pingsan untuk dibangunkan lebih sulit. Nah. Orang mabuk untuk dibuat sadar lebih sulit, nunggu mungkin berapa jam. Nah. orang gila barangkali sampai seterusnya dia tidak akan sadar. Nah. Maka meskipun yang disebutkan dalam masalah ini adalah hadis tentang masalah tidur yang membatalkan wudhu namun masuk di dalamnya apa? Masuk di dalamnya gila, masuk di dalamnya apa lagi? mabok, masuk di dalamnya pingsan. Ya. Dari sisi min babil aula lebih pantas lagi kalau itu membatalkan membatalkan wudhu. Tidur saja membatalkan wudhu. Meskipun membatalkan wudhu di sini bukan zat tidurnya, bukan zat tidurnya, tetapi karena ada madhannah lil hadas. Ada kemungkinan orang yang tertidur apa namanya? terkena hadas. Terutama di sini kalau tidur yang apa? pulas. Yang dijadikan pembatal wudhu tidur tapi tidur yang pulas. Nah. Ini kalau orang misalnya sholat Jumat sebagian jamaah ketika sholat Jumat imam sedang khutbah ada yang tertidur sampai selesai khutbah sampai iqamah masih tidur sampai dibangunkan baru setelah dengan cara yang keras membangunkannya baru terbangun dia nah, ini tidur pula meskipun dengan apa duduk dalam mazhab Imam tidak tidak masuk tidak masuk tidur yang membatalkan karena dia duduknya duduk apa mantap ya duduknya duduk mantap lubangnya tertutup nah. tapi yang benar yang lebih benar ya, adalah membatalkan wudhu kalau dia tidurnya pulas karena apa dari madhannah lil hadas kemungkinan terjatuh kepada hadas besar dari mana dalilnya dalilnya adalah Nabi SAW menyatakan wika usah al ainan faman nama fal yatawadza ikatnya pengikat dubur itu mat kedua mata. Kedua mata ini pengikatnya dubur. Ini bukan pengikat beneran ya, bukan diikat dengan dua mata, tapi ini kiasan. Kiasan. Artinya kalau ngantuk tidur lepas itu ikatannya. Maka barang siapa yang ngantuk tertidur dengan pula sudah lepas ikatannya, kemungkinan besar dia akan terkena hadas. Faman kemudian Nabi mengatakan faman nama falyatawadha barang siapa yang tertidur maka dia harus wudhu. Barang siapa yang tertidur maka dia harus wudhu. Digabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah e, tidur yang pulas. Karena dalam Abu Dawud ya, itu apa namanya <clears throat> dikatakan dalam Abu Dawud itu adalah e, sampai terkantuk-kantuk sampai jatuh kepalanya. Nah. Hadis yang kita baca tadi bahwasanya talinya dubur adalah dua mata. Nah. Maka barang siapa yang tertidur dia berwudu diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ali radhiallahu anhu dan dan sanadnya Hasan dihasankan oleh para ulama. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abad di Hattah Irwaul Ghalil dan juga waqat nukila tahsinuhu 'anil Nawawi. Imam Nawawi juga dinukilkan dari beliau bahwasanya beliau menghasankan hadis ini wal Munziri dan juga Imam Munziri wa Ibnu Salah ya, dan juga Ibnu Salah. Nah. Ya. Sehingga <clears throat> pembatal wudu itu Sebetulnya dari sisi apa apanya? Hilangnya kesadaran bukan dari sisi tidurnya. Tapi tidak apa-apa sebagai contoh. Ya. Tidur yang pulas itu membatalkan wudhu. <clears throat> Namun sesungguhnya yang dijadikan illah oleh para ulama ya, adalah ya Madonnahnya. Bahwasanya orang yang tidur dengan pulas itu madonnah uh, eh, lil hadas atau madonnah hurujil hadas Nah. Baik. Saya kira jelas perkara yang ketiga. Nah. Ini hilang kesadarannya termasuk diantaranya wudhu tapi wudhu yang pulas. Yang keempat. Masul mar'ati bisyahwatin menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Hada ladzi ikhtarahu Syekh. Hada ladzi ikhtarahu Syekh ahadul aqwal ats-tsalatsah fil masalah. Dikatakan dalam syarahnya apa yang dikatakan oleh penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah bahwasanya menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudhu. Ya. Ini adalah salah satu pendapat ya. dari tiga pendapat para ulama dalam masalah ini. Jadi dalam masalah menyentuh perempuan, apakah membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang disebutkan tadi, menyentuh dengan apa? Syahwat. Pendapat yang kedua, annahu yang kudu mutlakon. Yang kedua adalah bahwasanya menyentuh perempuan membatalkan wudhu secara mutlak tan meskipun tanpa syahwat. Tan meskipun tanpa syahwat kalau menyentuh perempuan maka batal wudhunya. Ini pendapat yang ke yang kedua. Nah. Pendapat yang ketiga annahu la yang la yanqudu mutlaqan. Bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatal wudhu secara mutlak. Sawaun kana bisyahwatin aw bi ghairi syahwah apakah menyentuhnya dengan syahwat atau menyentuhnya tanpa syahwat. Nah, Ida lam yakhruj ma'asyahwah syai'un. Jadi meskipun dia menyentuhnya dengan syahwat, tapi tidak ada yang keluar dari kemaluannya maka itu tidak membatalkan wudhu. Meskipun dengan syahwat, selama tidak ada yang ke keluar. Tapi kalau ada yang keluar apa? Ya batal wudhunya. Tapi batal wudhunya bukan karena menyentuh perempuannya. Bisa dipahami? Saya ulangi. Pendapat yang pertama mengatakan batal kalau dengan syahwat. Ya. Menyentuhnya itu bukan sekedar senggolan saja, menyentuhnya dengan syahwat. Ini batal wudunya. Yang kedua, nah, batal wudunya kalau menyentuh apakah dengan syahwat atau tanpa syahwat. Yang penting nyenggol batal. Tersentuh batal wudunya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga tidak batal apakah dengan syahwat atau tanpa syahwat. Selama tidak ada yang keluar ketika dia menyentuhnya dengan syahwat. Gitu. Kalau menyentuh dengan syahwat kok keluar? Ini apa? Batal. Tapi batalnya bukan karena apa? Menyentuh tapi karena keluar syahwat. Bisa dipahami? Yang dimaksud dengan keluar itu tahu nggak? Yang dimaksud dengan keluar itu apa? Hah? Yang dimaksud dengan keluar apa? Yang keluar ada tiga kemungkinan Yang perempuan itu Atau yang keluar dari kemaluan laki-laki Itu ada tiga kemungkinan Atau dari perempuan Yang pertama adalah mani Nah bisa keluar dari laki-laki, bisa keluar dari perempuan. Perempuan punya air mani. Meskipun eh, pengetahuan saya eh, ahli kesehatan tidak menyatakan itu. Iya. Tapi kita tidak belajar ilmu agama dari ahli kesehatan. Nabi mengatakan bahwa dalam hadisnya ketika ada seorang wanita yang bermimpi bertanya apakah batal wudhunya, apakah mandi apa tidak, Nabi mengatakan idaratna. Kalau dia melihat apa? Air yang keluar. Kalau dia melihat ada air yang keluar, maka mandilah ada ketika ada perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW, kalau wanita bermimpi itu mandi apa tidak? Maka Nabi mengatakan kalau keluar, kalau dia melihat air keluar. Nah, sehingga wanita juga punya mani. Ya. Nah kalau yang laki-laki sama, ada mani. Kemudian ada apa lagi? Ada madi. Ada lagi yang namanya wadi. Ini harus dipahami ini supaya ngerti ini batal apa tidak. Mana yang mani, mana yang wadi. Nanti kalau yang mani, kalau yang keluar mani itu bukan hanya batal wudu, eh, tapi, tapi dia bukan hanya batal hadas kecilnya, tapi dia terkena hadas besar kalau yang keluar mani. Nyentuh keluar mani. Ini bukan hanya batal dari sisi eh, hadas kecilnya, tapi juga hadas besarnya. Tahu tanda-tandanya mani? Eh, tanda-tandanya mani diterangkan oleh para ulama ada tiga dia. Dia punya bau yang khas. Ya. Saya yakin sudah pada tahu baunya. Ya, ya kan? Dia punya bau yang khas. Kemudian dia keluarnya itu apa ya? Bahasa Arabnya tadafuk gitu keluarnya itu muncrat begitu. Nah, keluarnya itu muncrat. Kemudian dia itu setelah keluar alatnya lemas, lemes, apa? melemah. Jadi mami, ini laki-laki kalau keluar mani kemaluannya kemudian melemah, nggak malah tambah enggak, pasti melemas ya bukan kemudian besar, tapi dia melemah. Nah ini mani. Kalau yang tidak memiliki tanda-tanda ini, itu namanya apa? Madi. Keluar tanpa terasa, tiba-tiba basah. Tanpa terasa, tiba-tiba basah. Ini madi. Jadi kalau bangun tidur, tiba-tiba celananya basah. Nah, dia nggak ingat tadi malam mimpi apa enggak nggak inget Nah, keluarnya bagaimana tidak inget, Nah, tapi setelah dibau, dicium, oh ini baunya air mani. Berarti apa? Terkena hadas besar. Kalau misalnya basah celananya, dicium kok enggak ragu-ragu kayaknya bukan mani Tadi malam juga tidak apa? Bermimpi kayaknya lupa, bermimpi apa enggak lupa. Kemudian keluarnya juga lupa tadi malam keluarnya dengan lazah apa tidak? Tadi eh, afan yang ketiga tadi keluarnya dengan lezat, kemudian setelah itu melemah. Nah, keluarnya dengan ada rasa lezat, kemudian apa? Lemah. Kalau dia lupa semuanya, tiga-tiganya lupa, maka dihukumi oleh para ulama itu madhi. Nah, hukum itu itu madhi. Biasanya keluarnya setelah memikirkan ini, ketika, ketika memikirkan syahwat begitulah. atau yang sudah punya istri ketika dia ber, ber apa e, bersendaguro dengan istrinya. Gitu. Pakai bahasa itu ya, bisa dipahami ya. Bersendogoro dengan istrinya, kemudian bangun tidur ternyata keluar, kemudian celananya basah. Misalnya. Maka itu eh, kemungkinannya adalah apa? Madi. Kemungkinannya adalah madi. Nah ini membatalkan wudhu, membatalkan wudhu. Apakah madi ataukah apa? Ataukah mani? Membatalkan wudhu. Jadi yang yang saya maksud tadi, yang saya maksud keluar artinya keluar madi atau keluar mani. Nah, <clears throat> adapun wazi itu lain lagi. Wazi bukan kaitannya dengan menyentuh perempuan atau tidak menyentuh perempuan. Dia biasanya keluar setelah air kencing. Itu wazi. Terus yang sahih yang mana Eva? Yang batal wudhunya karena syahwat Uh, yang batal wudhunya dengan menyentuh perempuan karena syahwat atau yang menyatakan bahwasanya tidak batal sama sekali dengan syahwat atau tanpa syahwat atau yang menyatakan batal secara mutlak apakah dengan syahwat atau tidak syahwat yang mana dikatakan dalam syarahnya di sini oleh Syekh Abdul Masin Abad Habibullah taala wa al-qaul asahhul aqwal Ucapan pendapat yang ketiga yaitu tidak membatalkan wudhu mutlakon secara mutlak tidak membatalkan wudhu menyentuh perempuan itu. Apakah dengan syahwat atau tanpa syahwat? Selama tidak keluar dari kemaluannya apapun. Maka yang ini tidak membatalkan wudhu. Nah, ini yang dikatakan oleh Syarih as akwal pendapat yang paling benar. Dalam masalah ini para ulama menggunakan kata-kata yang bagus, pendapat yang lebih benar. Pendapat yang lebih benar dari pendapat yang yang lain. Yang lainnya ya masih dihormati, ada sisi kebenarannya. Tapi ini yang lebih benar. Pendapat yang mengatakan menyentuh perempuan dengan syahwat ini pendapat yang kuat. Tuh. Dan ini pendapat pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah Menyentuh perempuan dengan syahwat. Karena menyentuh perempuan dengan syahwat itu mazonnah lintishar syahwat atau lin eh, apa namanya? Nah, mazonnah uh, eh, lintishar syahwat Menyentuh perempuan dengan syahwat itu menjadi akan menjadi uh, eh, mazonnah akan menjadi kemung, apa sesuatu yang memungkinkan keluarnya apa? Keluarnya sesuatu dari kemaluan. Apakah yang berupa mani atau berupa mazi? Menjadi madzonah. Maka ini pun pendapat yang yang kuat ya. <clears throat> Namun wallahu a'lam saya di sini menguatkan pendapat yang tidak membatalkan wudhu sama sekali ya. Karena apa? Karena disebutkan dalam eh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika hendak sholat beliau mencium istri-istrinya nah, dan kemudian beliau sholat tanpa e, berwudu ya, maka ini menunjukkan bahwasanya dengan syahwat atau tanpa syahwat itu apa tidak membatalkan eh, wudhu dengan syahwat atau tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Nah. Hadis yang diriwayatkan oleh eh, saya lupa hadisnya. Saya kira hadisnya ma'ruf ya Hadis yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ketika hendak keluar menuju ke sholat beliau mencium istrinya atau mencium istri-istrinya dan kemudian beliau sholat tanpa eh, tanpa berwudu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyentuh perempuan dengan syahwat ataupun tanpa syahwat itu membatal, uh, eh, tidak membatalkan wudhu. Namun ini dibantah juga kalau kita melihat para ulama sebenarnya mereka pendapatnya semua bukan dengan hawa nafsu. Mereka punya dalil, punya kekuatan dalil. Ya. Dijawab oleh sebagian ulama yang lainnya, nah kalau itu Nabi, Nabi adalah orang yang paling kuat dalam menahan nafsunya. Ini tidak berlaku bagi selain Nabi dan Allah alam suhab. namun eh, apa namanya yang disahihkan oleh yang dikatakan lebih benar oleh Syekh Abdul Masin Abad taala dan, ini juga fatwa Syekh uh, fatwa guru beliau yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah ibn Baz bahwasanya tidak membatalkan wudhu ya, secara mutlak. Nah, Nah, sebagian para ulama yang mengatakan membatalkan wudhu karena menyentuh perempuan itu menyebutkan syarat, ya. seperti Imam Syafi'i atau Madhab Syafi'i, mereka mengatakan membatalkan wudhu menyentuh perempuan itu kalau langsung kulit bertemu dengan kulit, gitu. tanpa ada penghalang. Gitu. Itu membatalkan wudhunya seperti itu maksudnya. dan juga ya, mereka mensyaratkan uh, kepada selain mahrom ya. perempuan yang bukan apa yang bukan mahrom atau yang ya, yang bukan yang bukan mahram. Itu yang membatalkan. Tapi kalau mahram itu apa? Batal. Gitu. Uh, kalau mahram tidak batal. Kalau yang kalau yang bukan mahram itu yang batal. Tapi kalau mahram itu apa? Uh, batal. <clears throat> Nah. Kok salah ngomong saya? ini syaratnya tanpa ada penghalang, tanpa ada penghalang. Ini saya ingin menjelaskan pendapat yang mengatakan batal wudhunya. Itu dengan mereka tidak mutlak begitu saja batal wudhunya. Tapi kalau menyentuhnya langsung, ya, tanpa ada penghalang, dan bukan bukan mahrom dan bukan mahrom. Namun perlu diingat di sini yang dimaksud dengan bukan mahrom ini bukan kaitannya mahram safar. Tapi mahram dalam masalah pernikahan. Sehingga menyentuh istri pun batal. Karena istri itu adalah mahram dalam apa? E, bukan mahram. Istri itu bukan mahram berkaitan dalam masalah pernikahan. Termasuk perempuan yang tidak boleh dinikahi istri. Nah. Sehingga <clears throat> e, masuk di dalamnya ya bukan e, eh, bermasuk di dalamnya dia yang kalau bersentuhan akan membatalkan wudhu. Baik, kita tidak masuk ke dalam perincian-perincian tadi, ya, barangkali akan menyulitkan. Namun di sini ada, ada tiga pendapat. Saya ulangi lagi, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama membatalkan wudhu secara e, membatalkan wudhu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Pendapat yang kedua dia itu membatalkan wudhu mutlakon. Ya. Yang ketiga tidak membatalkan wudhu mutlakon. Dan ini yang lebih benar sebagaimana dikatakan oleh Syarih Hafizahullahu Ta'ala. Nah. Dan termasuk pendapat Imam Syafi'i yang mana? Imam Syafi'i itu termasuk pada pendapat yang menyentuh perempuan batal. Ya. Mutlakon. Ya. Dengan syahwat atau tanpa syahwat. Allah a'lam hmm. Kemudian Selesai kita dari pembatal yang keempat, masuk pada pembatal yang kelima. Pembatal yang kelima adalah masul farji bil yad kubulan kana au dubura. Menyentuh kemaluan dengan tangan apakah kemaluan itu kubul ataukah dubur. Ini yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tangan ya. baik itu kemaluan depan ataupun belakang baik itu kubul ataupun dubur Dikatakan dalam syarahnya hadal ladzi ikhtarahu Syekh huwa qaulu jumhuril ulama. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu Apakah itu kemaluan depan ataupun belakang? Ini pendapatnya jumhur ulama. Ya. Pendapatnya kebanyakan para ulama. Kemudian dikatakan oleh Syarih Syekh Abdul Musin Abad Habibullah taala Wahuwa sahih dan pendapat ini benar namun dengan tambahan catatan Iza kanal masu biduni hailin. Kalau nyentuhnya tanpa penghalang. Kalau menyentuhnya tanpa penghalang. Sawaun kana masu farjihi apakah nyentuh kemaluannya sendiri au masu farji ghairihi atau menyentuh kemaluan orang lain pikirannya nggak usah kemana-mana kepada kemaluan anaknya misalnya kemaluan anaknya nyeboki anaknya kenapa begitu Hadisnya bagaimana hadisnya? Hadisnya dibawakan nanti hadis Busrah binti Sofwan itu mengatakan man masadakarahu dzakarahu Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka apa? Wudulah. Maka berwudulah. Ada perintah untuk berwudu kalau menyentuh perempuan, eh, menyentuh kemaluan. Ya. Dalam riwayat wallahu alam lebih tegas sebetulnya tapi saya tidak tahu sah dan tidak sahnya barang siapa menyentuh kemaluan begitu saja barang siapa yang menyentuh kemaluan <clears throat> tanpa dikatakan kemaluannya maka ini berarti umum kemaluan siapa saja kalau kan katakanlah riwayat tadi lemah para ulama menjadikan dalilnya bukan dari sisi hadis tadi tapi dari sisi hadis kalau nyentuh kemaluan sendiri saja batal, apalagi kemaluan yang lainnya, begitu. Nah. Makanya meskipun kemaluan orang lain itu membatalkan wudhu, membatalkan wudhu. Kalau tanpa penghalang. Sawaun kanal masmu saghiran apakah yang disentuh itu kemaluannya anak kecil atau kabiran atau yang oh, kemaluannya orang besar au kalbi au minal ahya awil amwat apakah yang disentuh itu kemaluannya orang yang hidup ataupun orang yang wafat orang yang telah meninggal dunia ketika memandikan memandikan jenazah misalnya tanpa sengaja menyentuh maka apa batal wudhunya dalilnya adalah di hadis Busrah bintu Safwan radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda ya. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia berwudu, maka berwudulah. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasan sahih. Ini hadis yang hasan sahih. Undur wanzur irwa al-ghalil lihat Irwaul Ghalil dan juga lihat fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Ini termasuk fatwanya para ulama yang duduk dalam Lajnah Ad-Daimah. Bahwasanya menyentuh kemaluan apakah itu kemaluan sendiri atau orang lain ini membatalkan wudhu apakah kemaluan depan ataupun kemaluan belakang ini membatalkan uh, eh, wudhu. Nah, Bagaimana dengan hadis barangkali yang dipakai juga oleh uh, orang yang menyatakan tidak batal wudhu atau para ulama yang menyatakan tidak batal wudhu adalah ketika ada seorang yang menanyakan bagaimana eh, hukum menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu Nabi saw mengatakan innaha bad'ul minka sesungguhnya kemaluan itu adalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu gitu. ya. artinya sebagaimana ya, kamu menyentuh tangan kaki tidak batal wudhunya maka apa begitu pula menyentuh kemaluan innama huwa bad'atun minka kemaluan itu bagian daripada tubuh kamu sehingga tidak membatalkan wudhu. Bagaimana dengan hadis ini? Ya. Ini hadis Talq ibn Ali. Hadis Talq ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya hadis ini orang ini menanyakan ya, dalam pertanyaan itu ketika sholat menyentuh menyentuh kemaluan ketika apa sholat. Mungkinkah orang menyentuh kemaluan ketika sholat tanpa penghalang? Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin. Mestinya dia akan menyentuh, tapi dengan apa? Penghalang. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Innama huwa baz'atun minka, tidak membatalkan wudhu. Karena itu sebagaimana anggota tubuh kamu yang lainnya. Ini pertanyaan orang ini, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? itu pertanyaannya diajukan ketika sholat. Karena dia itu orang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Kemudian ditanyakan apakah wajib baginya berwudu? Nabi mengatakan tidak, karena itu bagian dari anggota tubuh kamu. Sehingga digabung oleh para ulama dan ini cara yang dipakai oleh jumhur ulama ketika ada hadis yang seakan-akan bertentangan hadis yang seakan-akan bertentangan itu mentak, e, eh, para ulama, jumhur ulama itu mendahulukan mendahulukan al-jama' gabungkan. Selama masih bisa digabungkan, gabungkan. Ini yang pertama kali dilakukan. Jangan yang lainnya dulu. Jangan mentarjih dulu. Jangan mengatakan ini mansuh, ini nasih. Tidak. Ini terakhir bahkan. Mengatakan ini nasih, ini mansuh, ini yang terakhir. Yang pertama oleh jumhur ulama dikatakan apa? Digabungkan. Maka hadis ini digabungkan dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah dan hadis ini Nabi mengatakan ketika ditanya kalau menyentuh kemaluan berwudu atau tidak Nabi mengatakan tidak atau mengatakan ya tidak berwudu karena itu adalah bagian daripada anggota tubuh kamu seakan-akan bertentangan namun masih bisa digabungkan. Penggabungannya bagaimana? Yang dimaksud batal wudhunya kalau menyentuh tanpa penghalang. Gitu. Maka demikian. kata jumhur ketika mendapatkan dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Kita katakan jumhur karena di sana ada pendapat yang mengatakan tidak, didahulukan tarjih. Ya. Kalau tidak salah itu pendapatnya Ahnaf. <clears throat> Didahulukan Eh, tarjih sehingga langsung mana yang diteri, yang satu diterima satu tidak begitu saja. Namun ini pendapat jumhur ketika ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan seperti hadis Busrah Ibn Sof bin Sofwan Allah taala anhuma dengan hadis Talak Ibn Ali ini Rasul anhu ini di, digabungkan. Dan ini masih bisa di masih bisa digabungkan sehingga Pendapat yang lebih benar dan ini pendapat Lajnah Daimah para ulama yang dulu dalam Lajnah Daimah adalah bahwa menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu membatalkan wudhu. Iya. Apakah kemaluan diri dia sendiri ataukah kemaluan orang lain? Nah. <clears throat> Baik, ini pembatal yang ke lima. Pembatal yang keenam adalah aklu lahmil jazur. Kalau kita membaca buku-buku madhab syafi'i, di sana cuma disebutkan lima saja pembatalnya. Disebutkan di sana lima saja. Dan ini tidak masuk dalam pembatal wudhu. Aklu lahmul jazur dalam Eh, madhab Syafi'i, memakan daging onta. Itu tidak membatalkan wudhu bagi madhab Syafi'i tidak disebutkan dalam buku mereka. Karena Imam Syafi'i sudah punya kaidah dulu. Kaidahnya itu pembatal itu buat yang keluar dari tubuh. Bukan bukan buat yang masuk ke dalam tubuh. Sementara makan itu masuk atau keluar? Masuk. Nah, sehingga ini tidak masuk dalam membatal wudhu dalam mazhab eh, Syafi'i rahimahullah taala. Karena ada kaidah yang begitu yang disebutkan oleh oleh beliau. <clears throat> nah, namun yang benar adalah atau yang lebih benar adalah membatalkan wudhu sebagaimana hadis-hadis yang akan kita baca dalam syarahnya ini. Dalam syarahnya dikatakan fil wudu min akli lahmil ibil qaulan lil ulama fil wudu dalam masalah membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu man akala lahm barang siapa yang memakan daging lahmil lahmal ibil ibil barang siapa yang memakan daging onta dalam masalah membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu itu ada dua pendapat ada dua pendapat ahaduhuma salah satunya dari kedua tadi adalah qaulul jumhur, pendapat jumhur. Pendapat jumhur apa? Annahu la yatawadda min aqlil humiha. Bahwasanya tidak wudu karena sebab makan oh, man akala luhumaha. Annahu la yatawadda man akala luhumaha. Bahwasanya tidak batal wudhu, tidak batal wudhunya orang yang memakan dagingnya tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, wujubul wudhu min dalik. Wajibnya wudhu kalau makan daging onta. Ya, wajibnya wudhu kalau makan daging onta. Sawaun kana lahmu nayyan au ya, madbuha. Iya. Apakah makannya itu makan daging ontanya itu nayian apa ini? Apa madbuho? Apakah dimasak atau tidak? Apakah dimasak ataupun tidak? Wa amma albanuha, tapi dagingnya ya, dagingnya maksudnya. Kalau airnya tidak. Misalnya masak daging onta, kita makan airnya saja. Maka tidak apa? Tidak batal. Yang batal itu kalau makan apa? Dagingnya makan dagingnya. Wa amma albanuha akan disebutkan di sini afan. Wa amma albanuha adapun air susunya, air susu onta. Wa maraku lahmiha atau air gulainya, gulai onta gitu ya. Nah. Maka apa? tidak membatalkan wudu wa kadzalika ta'amul ladzi tubiha ma'a lahmiha Begitu pula makanan lain yang dimasak bersama daging onta. Misalnya masak daging onta ditambah dengan makanan yang lain, tambah kentang, tambah apa lagi apa tomat misalnya. Meskipun bersama daging onta masaknya, tapi kalau yang yang dimakan hanya itunya saja, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan itu hanya kalau makan apa dagingnya atau yang ada dalam tubuhnya. Nah dan susunya tidak masuk di dalamnya. Susu onta tidak masuk di dalamnya. Nah, fa inna isti'mala dzalika la yanqudul wudu. <clears throat> Wa yadullu lil wudu min akli luhumil ibil atau man akala luhumal ibil yang menunjukkan wajibnya wudu bagi orang yang makan daging onta itu hadis Jabir ibn Samurah. Nah, radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi ada di mana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna rasul anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawadda'u min luhumil ghanam?" Qala in syi'ta fatawadda' wa in syi'ta fala tawadda'. Apakah berwudu orang yang makan daging kambing ada sahabat yang tanya kepada Nabi SAW, apakah harus wudhu orang yang makan daging kambing? Kemudian Nabi SAW menjawab, kalau mau, kalau engkau berkehendak, silahkan berwudhu. Tapi kalau tidak mau berwudhu juga tidak apa-apa. Kemudian ditanya lagi, atau min luhumil ibil, apakah wudhu dari makan daging onta? Naam. Qala na'am. Tawadda, fatawadda min luhumil ibil. Nabi menjawab, "Ya." Berwudulah. Berwudulah dari sebab memakan daging onta. Kemudian sahabat tadi menanyakan lagi, usalli fi marabidil ghanam bolehkah saya sholat di kandang kambing ya. nah Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naam, ya, tidak apa-apa. Sholat meskipun di kandang kambing, tidak batal, tidak najis. Kotorannya juga tidak najis, karena itu hewan yang bisa dimakan. Ya. Nah, kalau barangkali tidak ada tempat yang lainnya, kalau ada tempat yang lainnya, ya, yang bersih, yang tapi, tapi dari sisi hukum tidak batal, tidak uh, nisah salat di di kandang kambing. Kemudian ketika ditanya usolli fi mabarikil ibil apakah sholat Apakah sholat di mabarikil ibil di kandang onta, gitu, ya? atau tempat duduk onta? Maka Nabi mengatakan tidak. Dibedakan antara kambing dengan onta dagingnya dan kandangnya. Kemudian disebutkan dalam hadisul Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu qala suila Rasulullah SAW anil wudu min luhumil ibil Nabi SAW ditanya tentang berwudu karena sebab makan daging onta faqala maka Nabi menjawab tawaddau minha pakai fil amr Wudulah kalian. Wudulah kalian dari sebab makan daging onta. Maka kita tahu bahwa fi'il amr atau amr yufidu mada al-wujub. Perintah itu memberikan faedah wajib asalnya begitu. Kalau tidak ada yang memalingkan ada perintah berarti wajib. Kalau begitu orang yang makan daging onta wajib untuk wudhu. Berarti makan daging onta membatalkan wudhu. Nah, Dibedakan di sini antara onta daging onta dengan daging yang lainnya. Kemudian ditanya lagi sebagaimana hadis yang sebelumnya ditanya tentang bagaimana sholat di kandang onta. Nabi mengatakan jangan. Bagaimana kalau sholat di e, bagaimana kalau sholat di kandang onta? ila anis sholat di mabarikil ibil. Kalau jangan jangan jangan sholat di e, tempat onta itu istirahat gitu ya Nah, tapi apa? La tusallu. Kemudian Nabi menambahi, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Jangan kalian sholat di tempat istirahatnya onta karena sesungguhnya itu termasuk dari setan-setan. Oh, gimana maksudnya? Disebutkan dalam hadis bahwasanya onta itu khuliqa minasyaitan atau minal jin. Ini diantara ilah, hikmah. Diantara hikmahnya syaitan onta itu diciptakan dari setan. Diciptakan dari jin. Maksudnya apa? Bukan jin kemudian diciptakan kemudian orang bukan. Maksudnya di situ mirip dengan memiliki sifat-sifat seperti syaitan. Ya. Memiliki sifat-sifat seperti syaitan. Ya. Onta itu. Nah. Kalau antum sudah cerita mendengar cerita bagaimana cerita tentang berkaitan dengan onta akan didapatkan onta itu memiliki sifat yang keras, yang pendendam, ya. pendendamnya luar biasa. Tidak lupa dengan orang yang menyakitinya, ya. tidak akan lupa. Nah, sebutkan dalam kisah bahwa alam kebenarannya, tapi tersebar <clears throat> ya. ada orang yang menyakiti onta, kemudian dia menjual ontanya ke orang lain. Kemudian orang tadi sudah ber ini dalam waktu yang lama dia datang ke rumah orang yang memberi ontanya dan dia sudah lupa ontanya dia. Ketika mendekati onta tadi dia ditendang. Ontanya masih ingat ini orang ini yang dulu menyakitinya. Nah, ini punya pendendam yang kuat. Sifat syaitan ada pada onta. Makanya disebutkan dalam hadis bahwasanya ketenangan itu ada pada orang yang menggembala kambing dan tidak pada orang yang menggembala onta. Jadi di sana ada sifat-sifat yang keras. Ya. Tidak tidak mudah orang menundukkan onta. Tidak semua orang bisa. Ya. Butuh orang yang kuat, orang yang berani, ya. yang apa namanya mampu untuk menundukkannya. Ya. Dan ini akan berpengaruh pada orang yang memakannya. Ya. Akan berpengaruh kepada orang yang memakannya karena daging dalam keterangan para ulama seorang itu akan terpengaruh dengan makanan yang dimakan oleh dia. Makanan yang dimakan oleh dia akan mempengaruhi akhlaknya. Iya. Nah, termasuk di sini yang memakan daging e, onta itu bisa terpengaruh dengan akhlak yang ada pada onta tadi, sifat-sifat onta tadi dia bisa terpengaruh akhlaknya. Oleh karena itu untuk menghilangkannya dengan apa? Dengan berwudu. Gitu dijadikan sebagai pembatal wudhu. Wallahu a'lam. Ini e, di hikmah saja. Ini hikmah disebut oleh para para ulama. Namun yang jelas hadisnya sarih hadisnya jelas bahwasanya orang yang memakan daging onta wajib baginya untuk ber berwudu gitu. Nah, <clears throat> saya mendapatkan cerita dari sebagian para talabah dari Yaman ya. kalau sudah makan daging onta nanti diingatkan ya. diingatkan bahwa tadi yang dimakan daging onta diberitahu setelah selesai dikasih tahu tadi yang dimakan adalah daging onta supaya apa supaya pada berwudu ya. tidak sama dengan makan daging kambing barangkali orang tidak bisa bedakan ini daging apa dikiranya yang penting daging dimakan saja maka setelah selesai makan diberitahu bahwa tadi yang dimakan adalah daging onta supaya mereka berwudu begitu. Nah, baik. Hadis yang kita baca tadi diriwayatkan oleh uh, Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Wal asal fil amr al wujub dan pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Sementara Nabi SAW mengatakan tawadda'u minha. Berwudulah kalian dari daging onta, dari makan daging onta. Maka ini menunjukkan wajib. Nah. Wa fil wudu al wudu asy-syar'i. Iya. Dalam wudu diwajibkan untuk berwudu dan yang dimaksud dengan wudu di sini adalah wudu yang syar'i. Wudu yang syar'i yaitu wudu yang kita lakukan ketika mau sholat begitu. Nah, fala yuhmal al-amr 'ala al istihbab Dan perintah tidak dibawa kepada sesuatu yang istihbab. Perintah itu tidak langsung dengan serta merta oh itu hukumnya sunnah saja, tidak. Kecuali apa? Nah, kecuali ada dasar yang menunjukkan itu. Ada yang menunjukkan bahwasanya eh, apa namanya? bahwa itu adalah sunnah. Kalau tidak ada hadis yang memalingkan dari perintah tadi, maka tetap pada posisi asalnya ya, yang namanya apa yang namanya e, perintah itu adalah wajib ya. berbeda kalau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharuskan itu sesuatu yang harus beda dengan ucapan Nabi kalau ucapan Nabi mengatakan wudhulah kalian maka jelas wajib tapi kalau Nabi setelah makan daging onta misalnya wudhu atau setelah makan daging apa wudhu itu tidak mengharuskan harus kamu berwudu. Tidak, karena itu baru perbuatan. Perbuatan memiliki banyak ihtimalat. Ya. Perbuatan-perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib. Beda kalau perintah Nabi mengatakan apa? Wudulah kalian. Kalau perintah maka menunjukkan wajib. Tapi kalau perbuatan Nabi saja itu tidak mengharuskan apa? Wajib. Bahkan pada asalnya itu menunjukkan sesuatu yang disyariatkan saja ya, tidak atau membuat menunjukkan sesuatu yang dibolehkan dan tidak menunjukkan sesuatu yang yang wajib karena di sana ada istimalat yang banyak ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu setelah makan sesuatu misalnya beliau berwudu kenapa beliau berwudu bisa jadi karena memang beliau dalam keadaan apa dalam keadaan berhajat ini sebelum makan itu memang beliau dalam keadaan punya hadas sehingga setelah makan wudhu bukan mak karena makan itu beliau berwudhu tapi karena beliau memang orang ya beliau pada saat itu dia punya wudhu. Maka perbuatan Nabi berbeda dengan apa ucapan Nabi Shallallahu Ucapan Nabi kalau itu fiilnya fiil amr itu menunjukkan perintah. Tapi kalau perbuatannya tidak, tidak harus seperti itu. Karena di sana ada kemungkinan-kemungkinan yang lain bisa jadi Nabi SAW berwudu setelah makan daging apa misalnya. Ada orang melihat Nabi kok berwudu setelah demikian dan demikian. Ya. Maka jawabannya kemungkinan masih ada kemungkinan yang banyak. Bisa jadi beliau ingin memperbarui, memperbarui wudunya ya. ketika mau sholat. Meskipun beliau tidak tidak batal wudhunya, tapi beliau ingin memperbaruinya. Atau memang belum batal wudhunya sehingga kemudian beliau eh, berwudu lagi. Tapi kalau perintah maka ini menunjukkan apa? Wajib. Nah. Begitu pula kalimat wudu. tawaf tawaddau berwudulah kalian. Kalimat berwudu ini pada asalnya dibawa kepada wudu secara syar'i. Bukan wudu secara bahasa. Walal wudu ala al wudu al lughawi alladhi huwa al ghusl yadain wal madmadah. Wudu secara bahasa itu mencuci apa? tangan dan berkumur-kumur. Itu secara bahasa. Nabi ketika mengatakan berwudulah kalian ketika atau setelah kalian makan daging onta. Kalimat berwudulah berarti pertama perintah. Perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Kemudian kalimat berwudulah ini juga dimaknakan berwudu secara syar'i, bukan berwudu secara bahasa yang artinya cucilah tangan kalian, Berkumurlah kalian, bukan itu maksudnya. Karena kalimat kalimat-kalimat dalam syariat, istilah-istilah ya, dalam syariat itu pertama kali kita bawa menurut syariat. Ya, tidak kita bawa menurut bahasa. Meskipun secara bahasa berwudu itu artinya apa? Mencuci tangan. Ya. Tapi asalnya kalimat-kalimat istilah-istilah yang ada dalam syariat, dalam hadis, dalam ayat itu kita bawa kepada istilah yang syar'i yaitu berwudu dengan sempurna sebagaimana yang sudah lewat pembahasan dalam masalah wudu. Nah. Wa dzakara Nawawi fi syarh Sahih Muslim khilaf ulama fil wudu. Dan Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan khilaf para ulama dalam masalah wajibnya wudu karena makan daging onta. Beliau mengatakan waqala qala Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawiyah fi hadha ay fil wudu min lahmil ubul min lahmi al ibil hadisan hadis Jabir wa hadis Barra wa hadha al madhhab aqwa dalilan wa in kana al jumhur ala khilafihi nah. kata beliau kata al Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan apa <clears throat> Imam Ahmad berpendapat atau berkata Imam Ahmad, begitu berkata pula Imam Ishaq ibn Rahawiyah dalam masalah ini masalah berwudu karena makan daging onta. Ada dua hadis yang menunjukkan tentang wajibnya berwudu karena makan daging onta, yaitu hadis Jabir wa hadis Barra. Dan ini kata Imam Nawawi, mazhab ini adalah mazhab yang paling kuat dasarnya. Paling kuat dalilnya. Meskipun jumhur berbeda dengan pendapat ini. Meskipun sebagian besar para ulama berbeda dengan pendapat ini, termasuk meskipun madhab syafi'i berbeda dengan pendapat ini. Lihat, padahal Imam Nawawi adalah apa ah, apanya? Di antara ulama syafi'i yang paling paling terkenal. Masternya gitu ya. Nah, dari madhab syafi'i. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi mengatakan begitu bahwa ini pendapat yang mengatakan batalnya wudhu karena makan daging onta ini yang paling kuat dalilnya ya, meskipun menyelisi jumhur ulama sebagian besar ulama yang di dalamnya termasuk menyelisi imam asy-syafi'i rahimahullah lihat bagaimana para ulama betul-betul mengikuti dalil bukan mengikuti hawa nafsu bukan sekedar fanatik kepada gurunya tidak Nah, meskipun beliau bermazhab Syafi'i, namun Bukan berarti kemudian fanatik kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan belum membenarkan pendapat yang itu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena Imam Syafi'i sebagaimana kita katakan tadi, dari awal beliau punya kaidah yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari badan, bukan yang masuk ke dalam badan. Nah. Dan barangkali wallah alam belum belum sampai kepada beliau hadis ini. Hadis memakan daging onta itu membatalkan wudhu biasa jadi belum sampai kepada beliau wallahu taala alam besar. namun yang menjadi perkara yang dimuat di sini oleh syarih Syekh Abdul Masin Al-Abad <clears throat> hafizahullah taala <clears throat> yang dimuat di sini perkataan Imam Nawawi ya, barangkali beliau ingin mengisyaratkan masalah ini masalah bagaimana salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i justru membenarkan pendapat yang bertentangan dengan madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, karena memang mereka para ulama adalah orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak ada ulama mengikuti hawa nafsu. Nah, para ulama itu mengikuti apa namanya? mengikuti kebenaran. Yang dicari adalah kebenaran. Yang dikuatkan adalah yang benar, meskipun dengan istihadnya, yang bisa salah bisa benar. Oleh karena itu istihad para ulama itu semuanya mendapatkan pahala. Meskipun istihadnya istihad yang salah. Meskipun istihadnya salah, ya, itu para ulama tetap mendapatkan pahala. Karena itulah keterbatasan ilmu yang sampai kepada mereka. Ya, keterbatasan ilmu yang sampai pada mereka. Dan tidak ada satupun ulama yang apa namanya mengetahui semua ayat dan uh, semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan tidak. Maka terjadi perbedaan pendapat. Karena tidak ada satupun yang menguasai semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Dan tidak boleh ada yang mengaku seperti itu. Nah. Karena yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Ala hal ini e, sikap yang sangat besar dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang harus menjadi contoh bagi kita ya, untuk kita meninggalkan sifat fanatik ya. pokoknya kalau ucapan si fulan harus benar salah atau tidak salah pokoknya itu yang saya ikuti nah ini ini adalah apa namanya sikap fanatik sikap hizbi yang tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Namun harus apa namanya mengikuti dengan ilmu. Harus mengikuti dengan ilmu dengan dengan dasar ya. sehingga kita betul-betul ya, kita betul-betul berjalan di atas manhaj salaf dan istiqomah di atas jalan ini. Ini perkara yang penting ikhwan fillah azanallahu dan saya kira Syekh Eh, Syekh Abdul Musin Abad membawakan ini untuk mengisyaratkan masalah ini, masalah yang penting untuk mengikuti manhaj salaf itu yang seperti ini, ya. mendahulukan kebenaran, ya, mendahulukan yang benar, mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah daripada pendapat siapapun, daripada akal akalnya sendiri, daripada anggapan sendiri, anggapan sendiri dikalahkan, ya. akal dikalahkan daripada apa? Daripada nusus, didahulukan nusus, dari akalnya, didahulukan ayat dan hadis dari anggapan baiknya dia. Dimuliakan Al-Qur'an dan hadis daripada akal dan pendapat dia atau akal dan pendapat orang lain. Sehingga betul-betul dia berjalan di atas jalan yang benar. Betul-betul dia menjadi seorang salafi. Ini kalimat yang besar ya Allah. Jangan dianggap kalimat salafi itu kalimat yang setiap orang boleh asal mengucapkan tidak ini kalimat yang besar karena ini dinisbahkan kepada salaf. Dan salaf tahu siapa? Salaf itu adalah para sahabat. Salaf itu para tabi'in. Salaf itu para atba'u tabi'in. Para ulama yang besar, orang-orang yang membawa agama ini dengan benar, dengan amanah yang memperjuangkan agama ini. Ya, maka tidak sembarangan, ya, tidak tidak asal mengatakan salafi begitu tidak. Ini kalimat yang besar yang seorang harus ketika mengucapkannya bahwa saya salafi dia betul-betul orang yang ingin jujur mengikuti manhaj salaf, ingin jujur mengikuti jalannya sahabat, jalannya tabi'in, atba'ut tabi'in. Adapun hanya sekedar ngaku-ngaku saja kemudian mengatakan saya salafi, ini mak pondok saya pondok salafi misalnya. Hanya sekedar ngaku-ngaku saja yang seperti ini tidak boleh yang seperti ini. Ini ada penipuan, ya. ada kepalsuan yang tidak semestinya. Ala kulli hal e, di sini Imam Nawawi rahimahullah menjadi contoh bagi kita semuanya dan dimuat di sini dalam syarahnya bagaimana beliau membenarkan yang hak sebagai kebenaran yang dipilih meskipun menyelisih madhabnya. Nah, sehingga yang benar dalam masalah ini memakan daging onta adalah apa? Batal wudhunya. Dan ini juga pendapatnya Syekh Abdul Aziz atau ini adalah fatwanya Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala dan ini juga fatwanya Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta fatwanya para ulama yang duduk dalam Lajnah Daimah.